بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد نحن في درسنا بارك الله فيكم في مادة العقيدة وفي هذه الرسالة المباركة اللطيفة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمة الله تعالى عليه وبشرح للشيخ العلامة محمد بن صالح العتيمين رحمة الله تعالى عليه وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بصفة الكلام لله سبحانه وتعالى رب العالمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد dikatakan oleh beliau Syekh Hafizahullah taala setelah memuji dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian beliau mengatakan kita masih dalam pembahasan pelajaran akidah dan kita masih dalam pelajaran <clears throat> kita belum atul I'tiqad yang dikarang oleh Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Qudamah rahimahullahu taala Al-Maqdisi. <clears throat> dan apa yang telah disyarah oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dan kita masih dalam pembahasan sifat al-kalam lillahi subhanahu wa ta'ala <clears throat> atau kita telah membahas pembahasan al-kalam lillahi subhanahu wa ta'ala السؤال ما هو الدليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل رب العالمين نعم الدليل على إثبات هذه الصفة الكتاب والسنة وإجماع صالح سلف الأمة Apa dalil tentang sifatul kalam lillahi subhanahu wa ta'ala? Lalu dijawab ada sebagian ikhwah dan dibenarkan oleh Syekh Hafizah Ta'ala bahwasanya sifatul kalam ditetapkan dengan tiga perkara dengan kitabullah, sunnah Rasulullah dan ijma' usaraf. فما هو الدليل من الكتاب نعم أدلة كثيرة ومنها قول رب العالمين جل وعلا وكلم الله موسى تكليما Lalu beliau bertanya tentang dalil dari kitabullah Lalu dijawab oleh sebagian ikhwah Dan dikatakan oleh beliau Hafizullah Ta'ala bahwasanya adillah Dalam pembahasan isbat sifat sifatil kalam lillahi subhanahu wa ta'ala Sangat banyak Salah satunya adalah Wa kallamallahu Musa taklima فما هو الدليل من السنة من يفصح وما حال ذلك الحديث أريد حديثا صحيحا دليلا الجواب الأحاديث المتواترة في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى ومنها أحاديث الإسراء والمعراج وأن رب العالمين جل وعلا كلم نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب pertanyaan yang setelahnya apa itu dalil tentang sifatul kalam lillahi subhanahu wa ta'ala yang diambil dari sunnah dan dijawab oleh sebagian ikhwah dengan hadis yaitu idza arada Allah ayuhi tetapi hadis ini la yasbut dhaif dan beliau hafizah taala menjawab dan membenarkan bahwasanya <clears throat> hadis tersebut doif dan mengatakan bahwasanya ahadis yang berkaitan tentang isbah sifatul kalam itu mutawatirah banyak <clears throat> dan salah satunya adalah <clears throat> apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam Isra wa Mi'raj dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min dzalika aidan kalam Rabbil alamin subhanahu wa ta'ala ma'a ibadihi wa minhu yani fil akhirati wa minhu kalamuhu li ahli al jannah. يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك تفق عليه Begitu juga hadis yang menetapkan tentang sifat al-kalam lillahi subhanahu wa ta'ala yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara kaum mukminin dan mereka pun berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Sa'id bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ahlul jannah ya ahlal jannah wahai penduduk surga lalu mereka mengatakan labbaika rabbana wa sa'daik فهل صفة الكلام صفة ذاتية أم أنها صفة فعلية تقدم معنا نعم تقدم معنا في بداية الدروس من كلام الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أن صفة الكلام صفة ذاتية وصفة أيضا فعلية ذاتية من حيث أن الله جل وعلا متصف بصفة الكلام ولم يزل متصفا بها لا يزال ولم يزل متصفا بها وفعلية من حيث أنها متعلقة بمشيئته فمتى شاء تكلم وبما شاء ومع من شاء Kemudian beliau bertanya, apakah sifat al-kalam di sini sifat zatiyah atau sifat fi'liyah? Lalu jawab oleh sebagian ikhwah bahwasanya sifatul kalam adalah sifat zatiyah dan fi'liyah dan dibenarkan oleh Syekhuna hafizahullah taala. bahwasanya sifat al-kalam adalah sifat zatiyah dan sifat fi'liyah, sifatun dzatiyah dan fi'liyah. Sifatun dzatiyah di mana Allah Subhanahu wa taala tersifati dengannya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus tersifati dengan sifatul karam. Dan bahwasanya sifatul kalam pun sifatun fi'liyah, bahwasanya hal tersebut berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mata syaa'a takallam bima syaa'a wa, wa syaa yaitu kapan Allah Subhanahu wa taala berkehendak berbicara maka dia berbicara dengan apa yang dia kehendaki dan kepada orang yang dia kehendaki. إذن ثبت لنا بذلك أن رب العالمين جل وعلا من صفاته الكلام ويتكلم جل وعلا بمشيئته وبحروف واصوات مسموعه ومع من شاء <clears throat> Berarti telah kita pelajari tentang sifatul kalam bahwa sifatul kalam berkaitan dengan dengan kehendaknya dan bahwa sifatul kalam pun dia berbentuk huruf dan juga bunyi yaitu terdengar bersuara <clears throat> kepada orang yang dikehendaki dan kapan dia berkehendak. ثم انتقل المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى ذكر ما يتعلق بالقرآن وأنه من كلام الرحمن Kemudian musannif rahimahullah taala berpindah dari sifatul kalam kepada pembahasan Nabi khusus yaitu Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an termasuk dari karam Allah Subhanahu wa taala ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khassa al الذكر للقرآن وأفرد الكلام عن القرآن لكثرة من ينكر ذلك من أهل البدع والأهواء في زمانه فهم ينكرون أن القرآن كلام الله فمن أجل ذلك أكد الحديث عن القرآن وأنه من كلام الرحمن Dan musannif rahimahullah taala beliau mengkhususkan pembahasan ini tentang Al-Qur'an bahwasanya adalah kalamullah. Kenapa? Karena kebanyakan dari ahlul bid'ah wa ahlul dalal mereka mengingkari tentang sifatul kalam yaitu pada Al-Qur'an. Dari sinilah musannif rahimahullah taala beliau membuat bab tersendiri فقال رحمة الله تعالى عليه ومن كلام الله <clears throat> جل وعلا سبحانه وتعالى القران العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل من رب العالمين <clears throat> نزل به الروح الامين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود منه بدأ منه سبحانه وتعالى ابتداؤه وإليه يعود جاء في بعض الأحاديث أنه يرفع من المصاحف والصدور كان في آخر الزمان طيب kemudian beliau membaca dari kalam musannif rahimahullah taala wa min kalamillah dan termasuk dari ucapan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'anul Azim Quran yang sangat agung dan Al-Qur'anul Azim ini adalah kitabullah al-mubin kitab Allah Subhanahu wa taala yang jelas Wahabluhul matin dan tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat wasiratuhul mustaqim dan jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus wa tanzilu rabbil alamin dan Al-Qur'an itu diturunkan oleh Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Nazala bihi Ruhul Amin yang diturunkan dibawa oleh Ruhul Amin. Jibril alaihissalam ala qalbi sayyidil mursalin yang diberikan kepada hati sayyidil mursalin yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilisanin Arabi mubin dengan lisan bahasa Arab yang jelas munazzalun ghairu makhluk. Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang diturunkan oleh Subhanahu wa taala bukan makhluk. Minhu bada dan minhu di sini adalah dari Allah Subhanahu wa taala datang Al-Qur'an. Wa ilaihi wa'ud dan Al-Qur'an pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah datang dalam riwayat bahwasanya yang makna dari ya'ud maknanya di sini apa? Yurfa nanti akan diangkat pada akhir zaman dari masahif, dari mushaf-mushaf dan dari dada-dada kaum mukminin. قال رحمة الله تعالى عليه وهو صور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربه بمعنى قرأه قراءة ترتيل فله بكل حرف عشر حسنات له أول أي القرآن وآخر وأجزاء وأبعاض متلو بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد Lalu beliau lanjutkan hafizah taala wa huwa suwarun muhkamat. Dan Al-Qur'an adalah suwarun muhkamat terdapat dalamnya surah-surah yang muhkamat yang jelas. Wa ayatun bayinat dan ayat-ayat yang jelas. Wa hurufun wa kalimat dan juga Al-Qur'an adalah huruf, huruf dan berbentuk kalimat-kalimat. Man qara'ahu fa'arabah Maka barang siapa yang membaca Al-Quran Fa'arabahu itu dengan bacaan yang tertil, ay kira'ah bitartil Dengan kira'ah bacaan yang tertil, Falahu bikulli harfin asyarah sanat. Maka bagi dia mendapatkan setiap satu huruf Sepuluh kebaikan Lahu awal walahu akhir Lahu awal wa akhir Dan Al-Quran itu memiliki apa? Awalnya dan memiliki akhirnya yaitu ajza'un wa ab'ad dan Al-Qur'an pun memiliki ajza, bagian-bagian, wa ab'ad. matlun bil alsinah. Yaitu Al-Quran dibaca oleh lisan-lisan, mahfuzun fi sudur, dan juga terjaga di dalam hati-hati, di dada-dada. Masmu'un bil adan dan juga Al-Quran pun terdengar oleh telinga. Maktubun fil masahib, dan Al-Quran pun tertulis di dalam mushaf-mushaf. Fihi muhkam wa mutasyabih, terdapat dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang mukam dan juga mutasyabihnya. Begitu terdapat dalamnya nasi wa mansuh, yang menghapusnya dan yang dihapusnya suatu hukum. Wa khasun wa amun dan juga terdapat dalamnya ayat-ayat yang berbentuk khas dan yang berbentuk am, umum. Wa amrun wa nahyun dan yang berbentuk perintah dan yang berbentuk larangan. La yatihil batilu min baini yadayhi la min khalfih. Yaitu tidak akan datang kebatilan <clears throat> tidak akan bisa mendatangi kebatilan dari depannya ataupun dari belakangnya wa tanzilun min hakimin hamid dan Al-Qur'an adalah <clears throat> sesuatu yang diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. قال وقوله جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله لأنه كلام الرحمن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فإنهم عاجزون Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Kul katakanlah wahai Muhammad, la in istama'atil insu wal jin." Kalau seandainya kaum manusia dan para jin mereka berkumpul untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, la ya'tu nabi misli. Sungguh mereka tidak akan mungkin bisa mendatangkan dengan yang semisalnya. Kenapa? Karena Al-Qur'an dari yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari minar rahman dari Allah Subhanahu wa taala. Walau kana ba'dhum li ba'din zahira, walaupun sebagian mereka terhadap sebagiannya saling membantu. Dari sini menunjukkan bahwa mereka ajizun, orang-orang yang lemah yang tidak mampu mendatangkan hal tersebut. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين العثيمين رحمة الله تعالى عليه في بيان كلام المصنف <clears throat> القرآن الكريم من كلام الله جل وعلا <clears throat> رب العالمين من كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فهو كلام الله حروفه ومعانيه ثم ذكر الأدلة على ذلك <clears throat> Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan ucapan musannif rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwa Al-Qur'anul Karim min kalamillah, bahwa Al-Qur'an Al-Karim itu termasuk dari kalamullah. Munazzalun ghairu makhluk yang diturunkan bukan makhluk. Dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an itu datang dan akan kembali pula kepada Allah Subhanahu wa taala fahuwa kalamullah maka itu adalah kalamullah ucapan Allah Subhanahu wa taala dia berbentuk huruf wa ma'ani berbentuk huruf dan berbentuk makna memiliki makna-makna <clears throat> kemudian Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala akan melanjutkan dengan menyebutkan adillah dalil-dalilnya ثم ذكر الأدلة على ذلك فقال ودليل أنه من كلام الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يسمع ماذا؟ كلام الله أي القرآن حتى يسمع القرآن فالقرآن كلام الله <coughs> Kemudian Syekh Ibnu Taimin rahimahutaala melanjutkan dalil-dalil yang akan kita baca. Dalilun ala annahu min kalamillah. Dalil yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an termasuk dari kalamullah, ucapan Allah adalah firman-Nya. Wa in ahadum minal musyrikin fajirhu. Dan jika ada salah seorang dari kalangan kaum musyrikin mereka meminta perlindungan, dia meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka berikanlah perlindungan kepadanya hatta yasma'a karamullah sampai dia mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini di dalam ayat ini kata beliau hatta yasma'a karamullah sampai dia mendengar karamullah yaitu Al-Qur'an. Fal Qur'an huwa karamullah. Al-Qur'an adalah karamullah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Qala wad dalilu ala annahu munazzalun كلام الله منزل قوله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان اي القران على عبده أي على محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah munazzal, sesuatu yang diturunkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Maha suci zat yang telah menurunkan Al-Furqan. Maknanya itu ay Al-Qur'an. Al-Furqan siapa? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Al ala 'abdihi kepada hambanya. Abdihi di sinilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. قال ودليل أنه غير مخلوق قوله جل وعلا ألا له الخلق والأمر قال فجعل الأمر غير الخلق أي غاير بينهما فدل <clears throat> على أن الأمر شيء والخلق شيء آخر قال والقرآن من الأمر لقوله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا <clears throat> Kemudian beliau menyebutkan tentang dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ghairu makhluk, bukan makhluk. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala lahul khalqu wal amr." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki penciptaan dan al-amr, perintah. Faja'al al-amr ghairu makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-amr di sini bukan makhluk. Di sini ay ghayara bainahuma, membedakan antara al-amr dan makhluk. Fal Quran bukan apa? makhluk. Wal Quran minal amr, sedangkan Al-Quran termasuk dari amr, perintah, perkara. Liqaulihi ta'ala kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Dan demikianlah kami mewahyukan kepadamu ruhan Al-Quran min amrina dari perkara kami perintah kami amrina di sini adalah Al-Quran. Idan fal-Quranu leisa makhluk. <clears throat> Kalau begitu Al-Quran bukan makhluk. Liannahu min amrillahi subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran dari amrillah perintah Allah subhanahu wa ta'ala perkara Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aydan qala jalla wa ala dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. هذا من أمر الله سبحانه وتعالى القرآن من أمر الله الذي أنزله جل وعلا dan juga salah satunya ayat yang disebutkan dzalika amrullahi anzalahu ilaikum itulah amrullah perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepadamu <clears throat> di sini menunjukkan bahwa amrullah Al-Quran termasuk amrullah perintah Allah Subhanahu wa taala perkara Allah Subhanahu wa taala ثم يؤكد الشيخ العلامة العثيمين رحمة الله تعالى عليه كون القرآن ليس بمخلوق بعد أن ذكر الدليل وأنه منزل وأنه من أمر الله جل وعلا قال وكذلك لأن كلام الله صفة من صفاته وصفاته جل وعلا غير مخلوقة القرآن من كلام الله وكلام الله صفة من صفاته وصفاته جل وعلا ليست مخلوقة فالقرآن إذن ليس بمخلوق Kemudian Syekh rahimahullahu taala mentakid apa yang apa yang telah beliau sebutkan sebelumnya yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah munazzal sesuatu yang diturunkan dan juga Al-Quran ya, termasuk minal amr suatu perintah lalu beliau pun mengatakan wali anna kalam Allah sifah min sifati karena sesungguhnya kalamullah itu termasuk dari sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala wa sifatu ghairu makhluk sedangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk bukan makhluk Fal Quran huwa kalamullah. Maka Al Quran itu adalah kalamullah. Sedangkan kalamullah ini termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. قال رحمة الله تعالى عليه والدليل على أنه منه بدأ أن الله جل وعلا أضافه إليه ولا يضاف الكلام إلا من إلا إلى من قاله مبتدئا Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya minhu bada, bahwasanya Al-Qur'an itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ay anna Allah taala adhafa ilaihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan Al-Qur'an kepadanya. Wala yudhaful kalam illa ila man qala mubtadi'an. Dan tidaklah disandarkan suatu ucapan kecuali kepada orang yang pertama kali mengucapkannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengucapkannya. Dari dialah Al-Qur'an datang. Fa huwa kalamullah, maka dialah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Qala قال taala alaihi wa عليه والدليل على أنه إليه يعود أنه ورد في بعض الآثار أنه يرفع من المصاحف والصدور في آخر الزمان Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ilaihi ya'ud akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bahwasanya datang di dalam sebagian dari asar bahwasanya Al-Qur'an akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari mushaf-mushaf, lembaran-lembaran dan juga dari sudur, dada-dada fi akhir zaman nanti di akhir zaman. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من حديث حذيفة عند ابن ماجه وغيره وفيه ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة يعني الإسراء يكون في الليل تأتي ليلة من الليالي يعني يرفع يرفع Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Baik. Dan telah datang hadisnya yang <clears throat> diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah dan sungguh akan diangkat di bawah kitabullah pada suatu malam maka tidak akan tersisa di muka bumi ini satu ayat pun. وهذه حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى Dan ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. وذلك عند أن ينصرف الناس عن القرآن ويهجر القرآن Dan itu ketika kaum manusia berpaling dari Al-Quran dan meninggalkan Al-Quran. قال رحمة الله تعالى عليه <coughs> وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن <coughs> Lalu musannif rahimahullah taala melanjutkan wa hadha huwal kitab al-arabi dan Al-Quran adalah kitabul Arabi. Kitab yang berbentuk bahasa Arab. Yang telah dikatakan oleh orang-orang kafir tentang tentangnya lan Nabi Hadal Qur'an. Kita tidak akan beriman dengan Al-Qur'an ini. Wa qala ba'duhum in hadha illa qawlul bashar. Dan juga sebagian mereka mengatakan in hadza illa qaulul bashar. <clears throat> Sesungguhnya tidaklah lain Al-Qur'an ini kecuali adalah ucapan manusia. أي فأولئك الكفار الذين قالوا هذا القول قال سبحانه وتعالى سأصليه سقر جهنم Maka mereka orang-orang kafir yang mengucapkan ucapan itu, Allah Subhanahu wa taala menjawab dan mengatakan, "Sauslihi sakar." bahwasanya aku akan menyemplungkan mereka ke dalam sakar yaitu neraka jahanam. Wa qala ba'dhum huwa syi'run faqala Allah jalla wa ala wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun <clears throat> mubin. Dan sebagian mereka mengatakan lagi huwa syi'run. Al-Qur'an itu adalah syair. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma'allamnahu syi'r. Dan tidaklah kami mengajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyair, mengajarkan syair. Wa ma yanbaghilah dan tidaklah pantas bagi dia. Itu syair. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Dan Al-Qur'an itu tidaklah lain kecuali melainkan dzikrun pelajaran wa Qur'anun mubin dan bacaan yang memberikan penjelasan. قال رحمة الله تعالى عليه فلما نفى الله عز وجل عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب أي عقل في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر <clears throat> Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan hal tersebut bahwa Al-Qur'an bukanlah syair Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya itu adalah Al-Qur'an. Lam yubki syubhatan, maka tidak lagi tersisa subhat bagi seseorang yang memiliki akal. Fi al Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hadal kitab al-Arabi, yaitu kitab yang berbahasa Arab. Alladhi huwa kalimatun wa hurufun ayat. Yang mana Al-Qur'an itulah berbentuk kalimat, berbentuk huruf dan ayat. Lianna ma laysa kadzalik. Karena sesungguhnya sesuatu yang bukan yang berbentuk seperti itu tidak akan seseorang mengatakan innahu syi'run. Sesungguhnya itulah syiar. wa جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين قال ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل <clears throat> Dan disebutkan setelahnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzala ala 'abdina." Dan jika kalian ragu dari apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami fa'tu bi suratin mimislih maka datangkanlah oleh kalian satu surat yang semisalnya wad'u syuhada'akum dan ajaklah oleh kalian penolong-penolong kalian dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu ha huna wa la yajuzu an yatahaddahum bima'na mustahil. <clears throat> Lalu beliau melanjutkan, "Na'am, <clears throat> wa la yajuzu an yatahaddahum dan tidak boleh Baik, Wa la yajuzu an yatahaddum dan tidak akan mungkin adanya penantangan untuk pendatangan yang sama, yang serupa malah yudra pada sesuatu yang tidak diketahui maknanya, yang tidak diketahui apa itu dan tidak bisa difahami. Dan makna dari wala yajuzu ayyatahaddahum di sini tidak mungkin terjadi penantangan kepada sesuatu yang mustahil. وقال جل وعلا واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي قال المصنف فاثبت ان القران هو الايات التي تتلى عليهم <clears throat> Kemudian Ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tutla 'alaihim" dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas. Maka berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, "Iti bi Qur'anin", datangkanlah kepada kita Al-Quran ghairi hadha. Quran selain dari ini. Awabadihil atau rubahlah. Kul ma an ubadilahu. Katakanlah, tidaklah pantas bagiku untuk merubah Al-Quran tersebut dari dalam jiwaku. Dari sini fa'athbata penetapan bahwa Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka. قال رحمة الله تعالى عليه وقول رب العالمين جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم هذا كله ليؤكد أن القرآن آيات Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman bal huwa ayatun bayinat Bahkan Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat bayinat yang jelas. Fi suduril ladzina utul ilm, pada dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu, yang memiliki ilmu. Ini semua sebagai takkid, penguat bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. وقال جل وعلا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqur'anun karim." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah Quran bacaannya mulia. Fi kitab maknun yang terdapat di dalam fi kitab maknun pada kitab yang terjaga. La yamasuhu illal mutahharun yang tidak dipegang kecuali oleh orang hamba-hamba yang disucikan yang beriman. Wal murad bil kitab al maknun ha huna al lauh al mahfuz <clears throat> ala sahih min aqwali ahli al ilm. Yani la yamassuhu illa al ملائكة الله سبحانه وتعالى طيب <clears throat> Lalu beliau mengatakan hafizahullah taala fi kitab maknun makna dari fi kitab maknun di sini adalah fi lauhil mahfuz dan itu ucapan yang sahih pendapat yang sahih dari pendapat para ulama dan dari firman Allah Subhanahu wa taala illal mutahharun di sini kata beliau hafizahullah taala Ma'na al-mutahharun adalah malaikatullah subhanahu wa ta'ala. Yaitu para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. قال فذكر ذلك بعد أن أقسم على ذلك وقال جل وعلا كاف ها يا عين صاد وقال جل وعلا حاميم وقال جل وعلا عين سين قاف ليؤكد بأن القرآن حروف كما أنه آيات قال وافتتح تسعا وعشرين صورة بالحروف المقطعة Dan ini setelah an aqsam ala dzalik setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan itu. Lalu waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaf ha ya ain sod begitu juga hamim ain sin kaf. di sini semua beliau mendatangkan untuk mentakit menguatkan bahwasanya Al-Quran itu adalah huruf sebagaimana Al-Quran itu adalah ayat waftataha tis'an anu isyariyina surah bil huruf al-muqatta'ah dan Allah subhanahu wa ta'ala membuka <clears throat> di dalam Al-Quran sebanyak 29 surat dengan huruf-huruf yang terputus seperti yang kita dengar. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرأ القرآن فأعربه بمعنى قراءة تجويد وترتيل فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه لم يأت بحقه في الترتيل فله بكل حرف حسنة قال حديث صحيح والحق أنه ليس بصحيح بل هو ضعيف قد ذكره الشيخ العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة Kemudian Musannif rahimahullah taala melanjutkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara al-Qur'an fa'arabah." Barang siapa yang baca Al-Qur'an fa'arabah, maknanya Araba di sini dengan qiraah tartil wa tajwid. Barang siapa membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang tertil dan diperhatikan tajwidnya, falau bikulli harfin minhu asyara hasanat. Maka dia akan mendapatkan setiap dari bacaannya itu yaitu satu huruf dari bacaannya asyara hasanatin, 10 kebaikan. Wa man qara'ahu wala wala fihi dan barang siapa yang membacanya wala fihi dan dia tidak memperhatikan bacaannya dalam tartil atau tajwidnya falahu bikulli harfin hasanah maka dia akan mendapatkan setiap dari satu huruf satu kebaikan. Hadis ini sahih. Tadi tapi dikatakan oleh beliau hafizahullah taala hadis ini dhaif dan telah didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. وشاهد المصنف من ذكر هذا الحديث إثبات أن القرآن حروف بكل حرف انظر بكل حرف والحمد لله الأدلة الأخرى تغني عن هذا dan syahid yang diinginkan oleh musannif di sini adalah bikuli harfin yaitu Al-Qur'an berbentuk huruf tetapi dalil-dalil yang telah kita lewati mencukupkan dari hadis ini وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند عند الإمام الترمذي أنه قال من قرأ حرفا انظر حروف القرآن حروف من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف <coughs> Telah datang dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis yang sahih <coughs> Man qara harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, lihat di sini kata beliau huruf. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabillah, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan satu satu kebaikan dihitung apa? Asyara hasanat. Dalam satu kebaikan dihitung apa? Sepuluh kebaikan. La akulu, tidak aku katakan alif lam mim harfun. Tidak aku katakan alif lam ini satu huruf, tetapi alif tersendiri satu huruf, walam tersendiri satu huruf dan mim tersendiri satu huruf. هذا فيما يتعلق بالحروف وأيضا بالإعراب بمعنى البيان والتلاوة جاء عن بعض السلف بل عن بعض الصحابة أنه قال لأن أقرأ آية بإعراب بمعنى بترتيل وتجويد أحب إلي من أن أقرأ كذا وكذا أي من الآيات بدون تجويد <clears throat> رواه ابن أبي شيبة في مصنفه Dan ini yang berkaitan tentang huruf. Adapun tentang pembahasan tartil ataupun penjelasan, maka sungguh telah datang dari beberapa para saraf dan juga salah dan sebagian dari para sahabat mereka mengatakan i'rabul Quran ahabu ilaina yaitu membaca Al-Qur'an dengan tartil dengan tajwid itu lebih saya cintai ya lebih saya cintai lebih saya senangi daripada membaca beberapa ayat dari Al-Qur'an قال المصنف رحمة الله تعالى عليه وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه بمعنى أنهم يقرؤونه قراءة تجويد لكنهم لا يعملون به Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al Quran. Qabla ayatiya kaumun yukimuna hurufuh." hurufahu sebelum datangnya suatu kaum yang menegakkan huruf-hurufnya iqamata saham seperti menegakkan saham <clears throat> anak panah la yujawi sutaraqihim yang tidak melewati tenggorokan-tenggorokan mereka yata'ajjaluna ajrahu wa la yata'ajjaluna mereka mempercepat pahalanya dan tidak menunda-nundanya maksudnya di sini hmm? apa akhirahu Akhirah ajrahu ya Syekh. Ajrah. Hah? أجره Ajrah. يتعجلون أجره Ajar. Barakallahu fikum. Naam, kita lanjutkan. Makna dari ini semua bahwa mereka membaca dengan tajwid tetapi apa? La ya'maluna bihi. Tidak mengamalkan apa yang di dalamnya. <clears throat> قال المصنف وقال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه هو أثر ضعيف Lalu dikatakan telah berkata Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, "I'rabul Qur'an membaca Al-Qur'an dengan tartil dan bertajwid itu lebih kami cintai daripada menghafal sebagian huruf-hurufnya. Tetapi kata beliau, asar ini dhaif, asar ini lemah. والحديث الذي قبله اقرأ القرآن صحيح بشواهده Dan hadis yang sebelumnya Iqra'ul Quran itu sahih bisyawahidihi, sahih dengan syahid-syahidnya. وقال علي رضي الله تعالى عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله Dan dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Man kafara bi harfin minhu." Barang siapa yang kufur dengan salah satu huruf dari huruf Al-Qur'an, faqad kafar. Maka sungguh dia telah kafir. De telah mengkufuri, telah ingkar dengan semuanya, dengan Al-Qur'an. وهذا ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه صحيح Dan asar ini sabit صحيح دري علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا أكثر من سرد الأدلة في بيان القرآن وأنه كلام الله وأنه آيات وأنه حروف ثم قال واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه اتفقوا على عدد السور على عدد الآيات على عدد الكلمات على عدد حروف القرآن Musonif di sini telah menyebutkan dan telah kita baca adillah dalil-dalil yang menunjukkan tentang bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, Al-Qur'an adalah ayat, Al-Qur'an juga berbentuk huruf. Kemudian beliau mengatakan, "Wattafaqal muslimuna ala adadi suwaril Qur'an." Dan bahwasanya kaum muslimin telah bersepakat tentang jumlah surah yang ada dalam Al-Qur'an. Wa ayah, wa ayatih dan ayat-ayatnya wa kalimatih dan kalimat-kalimatnya begitu juga huruf-hurufnya قال رحمه الله تعالى ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن صورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر وفي هذا حجة قاطعة على انه حروف <clears throat> dan tidak diperselisihkan lagi di antara kalangan kaum muslimin bahwasanya barang siapa yang menentang atau mengingkari salah satu dari Al-Qur'an baik yang berbentuk suratnya atau ayatnya atau kalimatnya ataupun hurufnya muttafaqun alaihi annahu kafir maka sesuatu yang telah disepakati bahwasanya dia apa kafir Wa fi hadha dan dari pembahasan ini hujjah qati'ah, hujjah yang sangat memastikan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hurufun. ثم شرع الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه في بيان هذه الأدلة وكلام المصنف رحمه الله تعالى في <coughs> بيان أن القرآن كلام الله وأنه صور وأنه آيات وأنه كلمات وأنه حروف Kemudian Syekh Syarih Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala melanjutkan mulai memulai menjelaskan tentang ucapan-ucapan musannif rahimahullah taala yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an terdapat dalamnya surat, ayat, begitu kalimat dan juga huruf <clears throat> akan dimulai insyaallah taala. فقال رحمة الله تعالى عليه القرآن حروف وكلمات قال وقد ذكر المصنف المؤلف رحمه الله ذكر لذلك أدلة ثمانية Lalu disebutkan oleh beliau dimulai Al-Quran huruf wa kalimat.